Dan mari kita banyak bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar Allah Subhanahu wa taala dengan salawat itu menghilangkan keluh kita. Nah, Sebelum kita masuk pada kitab Sahih Tarjih Tarjih, saya ingin uh, menyampaikan sebuah riwayat yang disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah taala pada tafsir surah Al-Fajr ayat ke-24 yaitu perkataan Allah Subhanahu wa taala yaqulu ya layyani qaddamtu li seorang manusia di hari kiamat nanti ketika dia nah, melihat Allah Subhanahu wa taala datang kepada mahsyar para malaikat penghuni setiap langit turun mengelilingi makhluk jahanam didatangkan di padang mahsyar itu dengan memiliki ribu tali kendali. Dan masing-masing kendali dipegang oleh puluh ribu malaikat. Maka pada hari itu, pada ayat ke-23-nya dikatakan, Yawma idhi yatazakkaru insan wa anna lahu Pada hari itu manusia ingat Ingat apa yang telah dia lakukan di dunia. Namun bagaimana mungkin berguna baginya ingat di saat hari yang seperti itu. Maka dia mengatakan, Ya laytani qaddamtu li hayati. Alangkah baiknya kalau seandainya aku mengedepankan sesuatu, melakukan sesuatu untuk kehidupanku saat ini. Nah, Alimah imam Ahmad rahimahullah ta'ala dalam musnadnya membawakan riwayat dengan sanasnya dari sahabat yang bernama Muhammad bin Abi Amirah. Muhammad bin Abi Amirah. Radiyallahu ta'ala anhu yang beliau mengatakan Lau anna abdan kharra ala wajhihi من يوم ولد إلى أن يموت هرما في طاعة الله فحقره يوم القيامة ولود أنه يرد إلى الدنيا كيف يزداد من الأجر والثواب أبو عميرة محمد بن أبي عميرة رضي الله تعالى عنهما متى كان موقوف يا لم يواجه Pertama ini mauquf sampai kepada sahabat Muhammad bin Abi Amir. Beliau radhiyallahu anhu mengatakan, "Lau anna abda, kalau seandainya seorang hamba qarra ala wajhihi tersungkur jatuh di atas wajahnya yakni sujud di atas wajahnya min yauma wulida dari hari ia dilahirkan ila ayyamuta haraman sampai dia meninggal di usia tua fi taatillah dalam ketaatan kepada Allah la hadirahu yaumul qiyamah niscaya dia akan menganggap kecil apa yang telah dia lakukan itu pada hari kiamat walau wajah annahu yuraddu ila dunya dan dia senang kalau seandainya dia dikembalikan lagi ke dunia, sehingga bisa menambahi pahala dan ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan kemudian Imam Ahmad juga menyebutkan riwayat penguat yang marfu sampai kepada Rasulullah alaihi wasallam dalam hal ini dari Abbas bin Abdul nah, radhiyallahu taala Coba kita renungkan sebentar perkataan sahabat Muhammad bin Abi Umayyah. di hari yang seperti itu, kata beliau, ya, kalau seandainya ada seorang hamba sejak lahir sampai mati sujud terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, di hari kiamat akan menganggap itu masih kurang. Ya? Nah, dia menganggap masih hakir, masih remeh, masih sedikit apa yang dia amalkan. Dia masih berharap untuk dikembalikan ke dunia sehingga bisa menambahkan pahalanya. Ya. Padahal ya, diandaikan diumpamakan demikian. Dia sujud sejak lahir Nah, dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan beban agama kepada kita sejak lahir umur 15 tahun ketika balik ya atau mungkin 14 tahun, 13 tahun atau setelahnya ya maksimal 15 tahun ya itu usia balik bagi kaum eh, bagi laki-laki itu mulai dicatat amanah. Kalau seandainya seorang mulai umur 15 tahun mulai balik sampai akhir hayatnya sujud beribadah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat dia akan menanggapnya sedikit apa yang telah dia amalkan. Nah, maka ya ikhwan di rahimani wa rahimakumullah, mari kita makin bersemangat nah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu pun meskipun demikian tetap hari kiamat nanti kita masih menyesal merasa kurang dari amanat kita. Enggak, ya jangan pernah berputus asa dan jangan pernah merasa puas dengan apa yang sedang kita lakukan. Mari kita perbanyak lagi. Ya, sudah sholat wajib ditambah dengan sholat rawatib, sudah begitu ditambah dengan kiraat Al-Quran, tambah dengan ya puasa yang wajib maupun yang sunnah dan seterusnya dari semua amal yang kita bisa lakukan. Kita perbanyak. Ya. Nah, karena mengingat hari kiamat nanti. Baik. Semoga itu menjadi pendorong bagi kita untuk semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik kita lanjutkan pada hadis tadi dari kitab at tarhib wa Tarhib karya Al-Hafiz Abdul Azim Al-Mundiri rahimahullahu taala. Pada hadis ke-15 dari bab keutamaan al-jihad fi sabilillah. Nah, pada hadis ke-15 dari hadis yang sahih قال وعن أم مالك البهزية رضي الله عنها قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنة فقربها قالت قلت يا رسول الله من خير الناس فيها قال رجل بماشية يؤدي حقها ويعبد ربه ورجل آخذ برأس فرسه يقيف العدو ويصيبونه رواه الترمذي Nah. Dari Ummu Malik Al-Bahdiyah radhiyallahu taala anha. Beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang fitnah yang akan melanda kaum muslimin. Fakarrabaha maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengungkapkan bahwa fitnah itu sangat dekat. Maka Ummu Malik al-Baziyah mengatakan, Aku bertanya, Ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling baik ketika terjadi fitnah itu? Rasulullah alaihi salatu wassalam mengatakan, Wajulun fi masyiatin. Seseorang yang bersama binatang ternaknya. Yu'addi haqqaha dia menunaikan hak binatang ternaknya. Jadi dia pelihara dengan baik, dia beri makan, atau dia carikan makan, atau dia gembala di tempat-tempat yang baik. Bayang Abdurrahman dan dia beribadah kepada Allah Rabbnya, penciptanya. Dia orang yang beramal. Kemudian orang yang kedua, rajulun akhidun birasi barasi. Orang yang mengambil, memegang kepala kudanya. Yukhiful aduwa menakut-nakuti musuh. Wa yukhifunahum dan mereka menakutinya. Membawanya dalam hal jihad fi sabilillah atau arribat fi sabilillah berjaga-jaga di perbatasan. Dua orang yang baik, yang paling baik di saat terjadi fitnah, yaitu orang yang sibuk dengan urusan pribadinya, ya, sibuk dengan binatang ternak, menjauh dari fitnah, ya, menjauh, nah, dari fitnah. Maka kita, nah, ketika terjadi berbagai macam kasus, ya, di apa namanya sikap di sana sini kita lebih banyak memilih dia. Kadang-kadang kalau kita menyampaikan orang-orang yang mendengar kadang kurang paham sehingga kemudian malah menyimpulkan kesimpulan yang salah. Nah, ya. Lebih baik eh, kita lihat, kita tunggu nah, fatwa dari para masyayikh. Nah, ya, dan bagaimana ya Syihani mengatakan ya seorang ahli sunnah jamaah dia akan harus selalu mengikuti perkataan para sama nah, apa menurut nasihat mereka kita ikuti itu yang paling baik nah tidak memaki ya nah tidak eh, sombong nah tidak kemudian merasa nah, seolah-olah dia adalah mufti berfatwa demikian berfatwa demikian baik Orang yang kedua yang paling baik kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika terjadi fitnah, rajulun itu berarti farasi, orang yang sibuk juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan ibadah yang besar yaitu al-jihad fi sabilillah. Dia membawa kudanya sibuk ya, tidak mengerukan terjadi kata musuh apa di masyarakat, dia tidak perhatikan yang dia sedang dia tapangkan adalah bagaimana kewibawaan Islam dan kaum muslimin, bagaimana menghadapi musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya juga musuh kaum muslimin, musuh-musuh agama Islam. Orang-orang kafir. Nah, maka orang yang berjaya di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan kendaraan tunggangannya atau dengan dia berjalan kaki, ya itu semua adalah amalan yang sangat utama di sisi Allah Azza wa Jalla. Dengan demikian selesai bab ke-6 dari kita berjihad. Kita lanjut pada bab ke-7 yang mengajak kita untuk menjadi orang yang jujur. Nah, at targhibu fi su'al syahadati fi sabilillah. Anjuran untuk meminta mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadis yang pertama qala Sahal bin Hanif radhiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سأل الله تعالى الشهادة بصدق من سأل من سأل الله تعالى الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه Apa tadi hadis yang ke-15 saya Zain rahimahullah mengatakan hadis ini sahih bi ghairihi ya. Sahih nah, dengan jalan-jalan yang lain. Nah, baik. Pada hadis ke-1 atau hadis pertama dalam surah ke-7 anjuran untuk kita berdoa minta kepada Allah Azza wa Jalla agar kita bisa mendapatkan mati syahid. Asyhad. Dari Jabir bin Hanif radhiyallahu taala bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Man siapa Allah Taala yang berdoa memohon kepada Allah Taala asyhadata kesyahidan masih syahid dengan jujur rizq. Siapa yang berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang yang mati syahid bisidqin dengan jujur dengan benar dari dalam hati. Nah, ya, benar-benar dari dalam hatinya ia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi syahid, untuk menjadi salah satu dari syuhada untuk menjadi orang yang mati syahid dalam membela agama Allah Subhanahu wa taala. Ballaghahu Allah kata Rasulullah SAW, Allah akan sampaikan dia manazil syuhada ke kedudukan posisi orang-orang yang mati syahid wa inna la'ala firashihi meskipun dia mati di atas kasurnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai dan Ibnu Majah. Ashabul Kutub Sittah illa Bukhari. Diriwayatkan oleh Ashabul Kutub Sittah kecuali Imam Al-Bukhari rahimahullah taala. Nah. Jadi saya katakan bab yang mengajar kita untuk menjadi orang yang jujur. Jujur dalam hal berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberitahukan siapa yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi syahid dengan jujur. Lisan ya, sama dengan hatinya. Apa yang ada dalam jiwa sama dengan yang kita ucapkan. Kita berdoa kepada Allah, Ya Allah, aku memohon kepada syahadat mati syahid di jalan. Dengan jujur kita ucapkan itu dari dalam hati. Nah, Rasulullah alaihi salatu wassalam yang harus kita percaya dan kita terima. Hadis-hadisnya, sabda-sabdanya, kalimat-kalimatnya mengatakan demikian. Bazzaqallahu manazil syuhada. Allah akan sampaikan dia ke tempat kedudukan orang-orang yang mati syahid. Dengan kata lain, Allah akan memberikan kepada orang itu, ya ya, orang berarti Allah akan memberikan kepada orang yang berdoa kepada Allah asyahadah ya dengan jujur akan diberikan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun kata Nabi sallallahu dia tidak mati di medan pertempuran dia mati di atas ranjangnya tapi di sinilah nilai kejujuran niat yang jujur ya hati yang jujur sangat besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala Ikhwan Ketir Rahimah Ali Ibrahim Anwar Rahimahullah dan mari kita bawa diri kita menjadi orang-orang yang jujur ya, memiliki niatan yang kuat meminta kepada Allah Subhanahu wa taala asyhadah mati syahid bisidqin dengan benar-benar tulus dari dalam hati kita. Semoga dengan demikian Allah menyampaikan kita semua kepada sila syuhada. Meskipun seandainya di sana tidak ada kesempatan bagi kita untuk berjihad di jalan Allah, mengangkat senjata ya untuk berperang melawan orang kafir. Tapi nilai kejujuran berdoa kepada Allah dengan jujur memohon syahadat ya, Allah yang maha kaya, Allah yang maha pemurah, milik Allah surga. Ya. Dunia dan juga akhirat semua adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, tidak berat tentunya bagi Allah Azza wa Jalla untuk menyampaikan Nah, 500 juta dari umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam misalnya, ketika mereka memang benar-benar ya melakukan seperti apa yang disebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini, minta kepada Allah syahadat dengan jujur, itu satu hal yang yang sulit dan berat bagi Allah Azza wa untuk menyampaikan mereka ke manazil syuhada. Tinggal kita saja berani atau tidak. Ya, berani demikian yang tentunya ketika kita berdoa dengan jujur ya, kepada Allah Azza wa Jalla untuk mati syahid, ketika memang ada asbab ya, ketika memang ada saatnya, ada waktu, ada kesempatan untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti ada bin Nabar, Muhammad Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Ya. Nah, ketika perang Uhud, ya, yang dia waktu itu belum mengikuti perang Badar, maka dia ingin mengejar keutamaan para sahabat yang ikut perang Badar. Nah, di perang Uhud itu dia nah mengatakan aku menuju posisi itu di bawah gunung Uhud. Maka dia membuang nah kurma yang masih ada bersamanya. Kalau saya makan ini terlalu lama, maka dia kemudian langsung maju menyerang musuh dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya syahadat mati syahid di pertempuran tersebut. Nah, ya tentunya kata jujur itu ada fungsinya. Ya, katanya berdoa dengan jujur, tapi begitu ada teriakan jihad berbunyi di kolong, ya, beda ya. Nah, ya, itu bukan jujur itu. Nah, kalau seperti itu. Nah, jujur kalau memang ada kesempatan, ada jihad syar'i, jihad sesuai dengan ya aturan syariat, jihad bersama penguasa, maka kita buang perasaan pengecut, rasa takut, ya. Nanti atau bahkan mungkin sudah kita baca, rasa takut kita di jalan Allah ketika berperang, itu ada yang nilainya tersendiri. Nah, ya, ada nilainya tersendiri. Atau bahkan belum kita baca di situ. Nah, pada hadis ke 14. Nah, di bab ke 6. Baik, jika kita sudah baca mungkin kita ulangi. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما خالط قلب امرئ رفد في سبيل الله إلا حرم الله عليه النار. belum kita baca ya ada tandanya di sini tapi tanda itu biasanya saya tandai sampai di sini. Baik. An Aisyah ya dari Aisyah Ummu Mukminin radhiyallahu taala anha. Beliau mengatakan aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidaklah nah Qala taqalluba mri'in. Tidaklah memasuki hati seorang manusia rahdun fi sabilillah rasa takut di jalan Allah Subhanahu wa taala. Artinya takut ya mungkin tangannya menggigil, bulu kuduknya berdiri. Rahdun rasa takut seperti sileh. Ya. Nah, mau lari misalnya. Itu semua perasaan Tidaklah yang memasuki hati seorang muslim rasa takut di jalan Allah Subhanahu wa taala illa haramahu alaihinna kecuali Allah Subhanahu wa taala akan haramkan baginya neraka. Nah, memang tabiat manusia ya, manusia nah takut terus ya tabiat kecuali orang yang memang dari Nah, ketika sudah dilatih untuk tidak memiliki rasa takut. Ya orang tuanya dilatih. Nah, ya, bapaknya pun juga memberani biasanya demikian. Ya, jadi sifat turunan. Nah, kalau bapaknya penakut, anaknya biasanya juga begitu. Ya, kadang kalau kita watak kita karena dulu orang tua kita pun juga sering melarang mau ini jangan jangan mau itu gak boleh itu jangan sehingga orang ya, anak menjadi Tenang, apalagi di usia ini ya. Ya, gelap itu berjulur-julur, udah irung-irung. Ya memang gitu. yang hitam. Ya, ya? ya. Dan itu menakut-nakuti ya. Ya benar, menakut-nakuti ya, anak. Nah. Akhirnya anaknya menjadi penakut. Kalau sudah begitu ya, akan menjadi mungkin semakin besar ya. Rasa, rasa takut pada diri seorang anak. Namun kalau ini kemudian terjadi di jalan Allah Subhanahu wa taala, jadi kita kenal bahwa itu adalah yang tapi Allah manusia. Nah, Nabi Musa pun juga demikian ketika akan kembali ya ke negeri Mesir berdakwah ke jalan Allah Subhanahu wa taala, Allah Allahu minhum turun. Aku takut dari mereka nanti mereka membunuh saya karena saya sudah membunuh seorang dari mereka. Maka ya, Nabi pun tak mohon kepada Allah agar ditemani oleh Nabi Harun dan Allah Subhanahu wa taala pun mengabulkan permintaannya Jadi itu kata para ulama syafaat yang paling besar di dunia. Ya, syafaat paling besar. Ini kebaikan permintaan Nah, atau kebaikan bagi seseorang yang paling besar yaitu Nabi Musa memohon kepada Allah agar Nabi Harun menjadi nabi. Syafaat yang paling besar. Nah, agar Nabi Harun menjadi Nabi. Itu kan? paling besar. Kalau yang lainnya mungkin untuk urusan dunia. Ini untuk menjadi Nabi, dia mohon kepada Allah. Ya? Untuk supaya saudaranya Nabi Harun diangkat menjadi Nabi. Nah, rasa takut demikian. Tetapi, ya, maka rasa qalban ri'in rahdun fi sabilillah illa harramallahu alaihi akan menyebabkan orang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla bagi neraka. Tidaklah bercampur dalam hati seorang manusia rasa takut dan sedih jadi jalan Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah akan haramkan baginya surga. Ah, apa? Nah, Allah akan haramkan baginya neraka. Nah, Allah akan haramkan baginya an-nar neraka. Rajul fi sabilillah, rasa takut di jalan Allah Subhanahu wa taala. Memang ya, seorang muslim harus menjadi orang yang berani, berani menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, berani beramal ma'ruf nahi munkar. Jadi ya, berani meminta kepada Allah Subhanahu wa taala asyhadah bisidqin. Minta mati syahid tulus benar-benar jujur dari dalam hati. Keutamaannya Allah akan sampaikan nah, hamba yang seperti itu ke manazil syuhada musisi orang-orang yang mati syahid yang tinggi di surga Allah Azza wa Jalla meskipun dia mati di atas kasurnya mati di atas manjang tidak mati di medan pertempuran <coughs> baik hadis yang kedua qala wa an Anas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam من طلب الشهادة صادقا أعطيها ولو لم تسبه رواه مسلم وغيره والحاكم وقال صحيح على شرطهما سيدي أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يوم أتاك رسول الله صلى الله عليه وسلم mengatakan من طلب الشهاده siapa yang meminta mati syahid dengan jujur uqtiyaha akan diberikan syahadah itu akan diberikan titel mati syahid tersebut walau lam tusibhu meskipun mati syahid itu tidak mengenainya hadis ini diriwayatkan oleh Muslim dan lainnya juga Al-Hakim rahimahullah taala dan Al-Hakim rahimahullah mengatakan sahihun ala syartihima hadis ini sahih sesuai dengan syarat mereka berdua dan Imam Bukhari dan Muslim rahimahullah taala. Marfuat hadis sahabat Sahal bin Hanif radhiyallahu taala dari riwayat salah satu sahabat yang banyak hadisnya yaitu Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Man talaba syahadat as-sariqah orang yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi syuhada orang yang mati syahid dengan jujur maka Allah akan memberikan kepadanya akan diberikan kepadanya syahada itu meskipun secara fakta kenyataan dari dunia adalah yang nah, panah tembak yang pedang atau meriam itu tidaklah yang mematikan dia namun dia mati karena sudah habis ajalnya mati di atas kasurnya. Nah, anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang berdoa dengan jujur kepada Allah agar mendapatkan asyhadah. Baik, hadis yang ketiga قال وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قاتل في سبيل الله قواق ناقة فقد وجبت له الجنة ومن سال الله القتل من نفسه خالقا ثم مات أو قتل فإن له أجر شهيد ومن جرح جرحا في سبيل الله أو نكب نكبة فإنها تجيء يوم القيامة كأغزر ما كان لونها لون الزعفران وريحها ريح المسك فذكر الحديث رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه dari sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu bahwa beliau telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan Man qatala fi sabilillah siapa yang berperang di jalan Allah wa qanaqatin sebentar saja hanya seperti orang memerah susu unta nah wa qanaqat ya seorang memerah susu unta Terus dia naik lagi nah, terus nah, begitu ya satu kali perahan itu wakona. memerang susu unta. Sebentar saja. Ya, tidak sampai satu menit. Ya kan? Terus. Nah, nah ini kondisi. Nah. Siapa yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala sebenar saja meskipun seperti waktu untuk memerang susu unta satu perahan. Jadi kalau kita lihat itu mungkin kalau di sini nggak nggak ada usaha ya apa namanya sapi jangan ya itu fokus orang usaha di detik berapa detik tiga detik ya wajibat lahul jannah Rasul Shallallahu siapa yang berperang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala sebentar saja maka telah wajib baginya surga pasti dia mendapatkan surga Allah Subhanahu Wa Taala ya betapa indahnya betapa utamanya al-jihad fi sabilillah jihad yang syar'i karena jihad fi sabilillah ditekankan demikian di jalan Allah Subhanahu wa taala bukan di jalan hawa nafsu bukan karena marah bukan karena ingin balas dendam ya bukan karena kebencian kepada pribadi-pribadi orang kafir tapi ya memang benci kepada mereka karena kekafirannya fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Man qatala fi sabilillah wa qadaqa wajabat faqad wajabat lahu al Kemudian kalimat yang kedua, waqad ta'ala Allah al-qasma min nafsihi sadiqan thumma mata au qutila fa inna lahu ajra syahid. Dan siapa yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala al-qasma min nafsihi agar dirinya terbunuh ternyata tadi sama syahadah agar dirinya terbunuh di jalan Allah. Sadiqan. Lagi-lagi dikatakan sadiqan dalam keadaan jujur, benar, tulus dari dalam hatinya, tidak main-main dan tidak terdusta. Summa mata autosik. Kemudian dia mati, mati sebagaimana anak Adam mati mati biasa, tidak anda memang benar dia terhukum di jalan Allah, baik kalau acara syahid, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang mati syahid. Jadi, dengan demikian ya, kuat juga hadis ini adalah hadis yang pertama. Terus, eh, atau juga lebih sudah kuat diriwayatkan oleh Muslim, Abu Dawud dan lainnya. Dari Sahab bin Hanif, dari Anas bin Malik, dari sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Jadi baik, kalimat yang ketiga di sini wa majuri hajar fi sabilillah aw nukiba nasbatan dan siapa yang terluka di jalan Allah aw nukiba badan, yang terluka di jalan Allah atau terkena nah, nukibah yang musibah, luka dan lain sebagainya. Nah, tidak terbunuh tapi terluka di jalan Allah Subhanahu wa taala. Fa inna hadajidu yaumul qiyamah luka itu akan datang lagi pada hari kiamat nanti ka'aghzara ma kana. Nah, lebih jelas daripada sebelumnya. Darahnya maksudnya ya. Nah, siapa yang terluka di jalan Allah nanti pada hari kiamat luka itu akan kembali lebih jelas namun launuha tidak ja'faran warnanya tidak merah nah dalam riwayat ini kalau dalam riwayat yang lain launuha laun dam warnanya warna darah merah tapi dalam riwayat ini riwayat Sahih juga dari Imam Abu Dawud, Tirmizi, Nasai dan Ibnu Majah rahimahullah launuha laun ja'faran warnanya warna ja'faran ja'faran itu gampangnya kalau jadi kuning kuning ya Nah, zafaran sebagai orang Arab itu jadi bumbu. Ya. Mereka bumbu untuk masak. Ya. Lalu malam secara bahan ini warih warih lebih tapi wanginya baunya bau minyak wangi mistik. Nah, kemudian sahabat mas lanjutkan hadisnya yang panjang. Mas, di sini cukup sampai di situ saja. Nah, hadis yang sahih di ini dengan ya tulisan dari Muhammad Rasul dan Al-Albani rahimahullah taala sahih di ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai dan Ibnu Majah rahimahullah taala. Nah, juga diriwayatkan dari sini oleh Ibnu Hibban dengan sanad yang hasan sahih dengan lafaz wa man ta'ala Allah syahadatan mukhlishan أعطاه الله أجر شهيد وإن مات على فراشه Siapa yang berdoa kepada Allah untuk mendapatkan nanti syahid dengan ikhlas. Ikhlas sama ya dari dalam hati. Allah akan memberikan kepadanya pahala orang yang mati syahid meskipun dia mati di atas ranjangnya. Nah, nanti di atas ranjangnya ya kasurnya ia mati tidak di jalan Allah tidak dalam pertempuran pun mati. Apakah karena sakit, mati di rumah sakit, ya, atau mati di rumah. ya. Allah, eh, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya pahala orang yang mati syahid karena apa? Karena dia telah berdoa kepada Allah Azza wa Jalla untuk mendapatkan syahadah dengan ikhlas, dengan jujur dari dalam hatinya. Baik. Selesai pula bab yang ketujuh. Kita lanjut. Ada beberapa menit. Kita lanjut pada bab ke-8. الترغيب في الرمي وفي سبيل الله وتعلمه والترهيب من تركه بعد تعلمه رغبة عنه anjuran untuk belajar memanah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, anjuran tentang memanah dan mempelajarinya dan ancaman dari meninggalkan pelatihan memanah itu setelah dia belajar karena benci dengannya. Nah, termasuk Allah mimpi sendirilah belajar menembak ya karena kalau di zaman kita senjata dalam peperangan nah itu adalah pedil ya pistol nah ya AK singkong dan sebagainya maka itu juga ya untuk belajar menembak ini termasuk ya dalam kata-kata ar-ramyu fi sabilillah. Sangat dianjurkan. Ya. Kalau kemarin kita ajak untuk beli kuda hitam, tapi dikritik, oh, saya usah untuk belinya pisang hijau. Artinya beda ya. Nah, jadi belajar menembak. Ya. Nah, belajar menembak. Bukan bukan apa namanya belajar balapan dulu ya. Nah, bukan. Nah, itu termasuk judi yang tidak diperbolehkan. Tapi belajar menembak. Mungkin dengan berdialogin dulu, ya, atau nah, kalau bisa, ya, mungkin juga nah, apa ikut perbakin atau yang lainnya. Nah, belajar menembak. Nah, suatu saat ini akan berguna. Nah. Baik, hadis hadis dalam bab ini yang pertama عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي رواه مسلم وغيره dari sahabat Aqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu Beliau mengatakan kalau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa ada mimbar dan beliau waktu itu berada di atas mimbar membaca ayat ke-60 dari surah Al-Anfal wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayr bersiapkanlah untuk mereka untuk menghadapi mereka orang-orang kafir apa yang kalian mampu persiapkan dari kekuatan juga siapkan dari kuda-kuda yang tertambat. Dengan ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kaum muslimin untuk melakukan persiapan fisik menghadapi orang-orang kafir. Ya, persiapkan apa yang kalian bisa persiapkan dari kekuatan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menafsirkan kekuatan itu dengan mengatakan, ala indal quwwatul qadir. Ketahuilah bahwasanya kekuatan itu pada ar-ramyu berlemparan panah dan sejenisnya. Beliau ulangi sampai tiga kali. Ala indal quwwatul azim. Ala indal quwwatul azim. Ala indal quwwatul azim. Jadi ini termasuk jawab yang karim. Nah, Nabi alaihi salatu wassalam kalimat-kalimat sedikit yang bermakna sangat luas dan ternyata sampai ya, abad ke 15 Hijriah ini sampai abad ya, ke berapa ini 21 milenial ya. ya. Demikian kekuatan persenjataan masih bertumbuh kepada Arabia. Ya. ya, penembakan meriam rudal dan sebagainya ya Pokoknya itu adalah termasuk ya, para Ini mujizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ala inna al-quwwat al-rabiyyah. Kalau di zaman Nabi Alaihi Wasallam, ya, zaman sebelum ada bedil dan sebagainya, maka panah pun juga paling efektif. Ya, panah. Nah, dikatakan nah atau bahkan paling efektif tombak, lempar tombak dan sebagainya dari jarak jauh. Ya. ya. Kemudian ketika seorang mujahid melihat temannya yang akan diserang oleh akan ditebas oleh musuh di tapi paman dulu gitu. sehingga kemudian temannya tidak menjadi nah, terkena tebasan pedang orang tersebut. Nah, itulah kehebatan dari al-Qamiyyu kemana. Maka di sini ya Nabi Alaihi Wasallam menekankan demikian. Ketahuilah bahwasanya kekuatan itu ada pada pelemparan melempar di jalan Allah Subhanahu wa taala berarti sangat dianjurkan dan itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sangat dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.